بسم الله الرحمن الرحيم nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله alaihi salatu wassalam tasliman kathiran thumma amma ba'du ikhwan kiram kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita yang kita tegakkan di masjid kita ini setiap harinya beda maghrib dan isya dari kitab dengan judul Ma'alimu Da'wati ahli Sunnah simbol-simbol dakwah ahli Sunnah <clears throat> sebuah tulisan dengan materi dakwah atau manhaj yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Shalih bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala. Kita masih berada pada judul bab yang sama pada pertemuan sebelumnya. Ahlus sunnah la yasqutuna am batil. Ya, dakwah ahlus sunnah tidak diam akan satu kebatilan pun. Ya, maksud dari judul bab ini adalah bahwa mereka menerangkan kepada umat tentang kesalahan, kekeliruan, kebobrokan, kejelekan yang ada pada ahlul batil. Menjelaskan kebatilan ahlul batil. Dan ungkapan beliau di sini bahwasanya layak sekutu mereka tidak diam. Ini adalah ciri khas mereka. Tak satu kebatilan pun kecuali ahlu sunnah tampil pada barisan terdepan untuk membongkar kedok kebatilan tersebut. Dari awal pembuka judul bab ini, Beliau menyinggung tentang kelompok-kelompok yang mana ahlu sunnah telah menerangkan kepada umat tentang kejelekan mereka. Di antaranya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, serta Hizbiyah, al makita Fitnah Hizbiyah yang dibenci. Yang mana kesemuanya itu adalah memiliki bahaya dan dampak buruk kepada kaum muslimin. Oleh karena itu mereka menerangkan kepada umat satu firqah juga yang juga memiliki bahaya yang sama dalam hal ini adalah ashabul jam'iyah yang dakwah menggunakan sarana yayasan. Telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya nah di balik yayasan ternyata terdapat kebobrokan yang sangat nah parah barakallahu fikum jami'an menyelisih syariat Selain di dalamnya terdapat kemaksiatan, bid'ah bahkan syirik pun ada di dalamnya. Waliyadzubillah. Nah, kita kelanjutkan yang masih tersisa dari judul bab ini. Kita baca kata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Nahmi an Hafizahullah taala. Fahlu sunnatihumul ladina yafdahuna du'ata dunya alladina yatas alladina yatasattaruna bid-da'wah litasalluki lil amwali ala hisabi dinillah. Kita artikan dulu. Maka ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang membongkar kedok para da'i mereka Menisbahkan kepada dunia karena cita-cita mereka adalah dunia. Oleh karena itu jangan tertipu barakallahu fikum jami'an. Tidak semua da'i menyeru kepada al-haq. Ada juga da'i, dikatakan da'i namun mereka menyeru kepada perkara dunia duniawiya, oleh karena itu waspada. Di antara mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di balik dakwah, yakni menggunakan kedok dakwah. Namun ternyata litasalluki li amwalin ala hisabi dinillah. Ternyata mereka uh, nah mau menggerogoti harta umat atas nama agama Allah. Waliyadzubillah. Nah, hendaknya para dai mereka punya cita-cita adalah menghidupkan agama bukan atas nama agama mencari hidup. Inilah yang tepat. Hendaknya dai menghidupkan agama. Bukan mencari kehidupan pribadi atas nama agama. Dan ada demikian akan datang nanti penjelasannya lebih detail. Mengatasnamakan dakwah, kemudian menggorogoti harta umat. Dan Syekh Mukbil rahmatullahi alaih memiliki beliau memiliki judul buku namanya Damul Mas'alah tercelanya meminta-minta. Nah, karena mereka memiliki istilah tersendiri, istilah khusus yang katanya bukan bukan meminta-minta. Meminta-minta mereka akui tidak boleh, tapi mereka memiliki memiliki istilah tersendiri. Nah, entah ta'awun atau melobi atau membantu membuka pintu untuk bersedekah dan seterusnya. Wa illa intinya sama. Tasawul meminta-minta. Makanya julukan yang tepat bagi mereka sebagaimana yang dijuluki oleh Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan bahwasanya na'am al al-bahaim tahtal amaim. Orang-orang seperti ini yakni yang memakan harta umat atas nama dakwah adalah al-bahaim tahtal amaim. Al-bahaim artinya hewan ternak. Al-amaim -al jama dari imamah. Nama hewan ternak yang memakai imamah. Nah, surah mereka surah dai. Gambaran potret mereka adalah seperti dai. Seperti dai secara umum. Namun karena mereka menyelisih syariat dan mereka lebih jelek daripada barakallahu fikum jami'an yang meminta perkara dunia atas nama dunia. Ini dia, atas nama dunia. Mereka menggunakan nah meminta atas nama agama, makanya lebih jelek oleh karena itu tepat untuk dikatakan bahwasanya mereka adalah hewan ternak. Ini istilah dari Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Orang-orang seperti ini Ahlu sunnah wal jamaah adalah fabayyanu haqiqatal ikhwanil muslimin wa bayyanu haqiqata ashabi jam'iyatil hikmah wa kashafu awarahum warahum Wakashafu hakikat sururiyah washaba jamiyah ihsan wa alaihi. wal Jamaah menjelaskan tentang sejatinya ikhwanul muslimun. Nah, tentang kejelekan mereka, tentang kebobrokan mereka, tentang penyimpangan mereka. Al-Sunnah menjelaskan dan tidak tinggal diam. Demikian juga Al-Sunnah menjelaskan tentang sejatinya para pelaku Jamiyatul Hikmah Nah, ini awal-awal mula kemunculan fitnah sururiyah. Beberapa jam'iyah, beberapa yayasan yang muncul organisasi masyarakat di kala itu tahun 80-an ke tahun 90-an. Nah, akhirnya bermunculan begitu banyak yayasan di dalam dakwah. Mulai dari Yayasan Ihya Turoth, Yayasan Albir, Yayasan Al-Hikmah yang berawal dari Timur Tengah masuk ke negeri-negeri Islam seluruhnya termasuk Indonesia. Jadi antara nama-nama yang data tentang enam ormas atau organisasi <clears throat> berkecimpung dalam dunia dakwah. <clears throat> nah, ini mereka. Kita katakan bid'ah karena mereka mencampur adukan antara dakwah dengan dunia. Dakwah dakwah, dunia dunia, jangan digabungkan. Wakashafu awarahum dan mereka juga membongkar nah kebobrokan mereka ya ahlu sunnah membongkar itu dan Alhamdulillah telah jelas. Umat telah mengetahui siapa mereka, ikhwanul muslimun. Umat juga telah mengenal siapa mereka, naam, e, da'i yang menggunakan sarana dakwah mereka dengan yayasan. Alhamdulillah umat telah paham. Demikian juga mereka membongkar hakikatnya sururia. Yang ternyata di balik itu adalah nah memiliki pemahaman khawarij. Sururia mabda mereka adalah khawarij khuruj dari nah dari dua pihak. Syekh Mukbil mengatakan bahwasanya sururia mereka khuruj kepada dua pihak. Khuruj dari hukam, ya khuruj dari kepemerintahan. Demikian juga mereka juga khuruj dari ulama. Keluar dari bimbingan ulama. Ini ini ini nama yang diberikan oleh para ulama zaman dahulu. Istilah yang dibawakan oleh Nam Syekh Mukbil Istilah yang dipakai juga oleh Syekh Al-Albani. Sururiyah, pengikut Mahmud bin Surur. Nah, yang kita di Indonesia lebih tenar mungkin dengan nama TV Roja. Rojai. Nah, mereka tahu sururi. Dai-dai mereka, apalagi yang enam, dai-dai yang lama adalah pentolan sururi. Abdul Hakim Abdad. Ya dan yang semisal mereka. Ahlu sunnah wal jamaah juga membongkar kodok jamiyatul ihsan. Ini sama. Nah. Yayasan Al-Ihsan, Yayasan Al-Hikmah, Yayasan Al-Bir, Yayasan ihya'at Turas. Wabayyanu mahum ma alaihi dan mereka yakni ahlu sunnah menjelaskan apa yang mereka berada di atas. Menerangkan bahwasanya nama-nama yang disebutkan di depan, firqo firqo yang disebutkan di depan bahwasanya mereka adalah bukan dakwah ahlu sunnah. Maka mereka telah keluar dari sunnah. Karena penyimpangan mereka dari metode salaf dan metode sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dakwah-dakwah yang disebutkan di, di, di, di depan, mereka menggunakan metode dakwah selain metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah dengan menggunakan yayasan, dakwah yang enam menggunakan barakallahu fikum jami'an gambar makhluk bernyawa. Mereka muncul di layar kaca. Dakwah mengambil harta umat. Adapun berkaitan dengan satu pembahasan ini, yakni tentang hukum mengambil upah dalam berdakwah akan datang pada bab tersendiri. Sekitar dua bab setelah ini akan kita kaji insya Allah. Hukum mengambil upah enam dalam berdakwah. <clears throat> kita lanjutkan kata beliau, wa tasadda ahlu sunnati li jama'atil jihad Fakat sammahum syekhunal walidul muhadithu mukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah jama'atil fasad. Mereka juga ahlu sunnah yang menerangkan tentang jama'atul jihad, Nah, kata istilah kita di sini jihadiyun. Nah, jihadiyun. Abu Bakar Ba'asyir dan antek-anteknya. Itu yang paling tenar. Zaman sekarang mereka memiliki nama yang enam. Terkadang baru-baru bervariasi. ISIS, Daesh. Wa'ila mereka semua sama. Baik kita memisahkan diri dari pemerintah seperti nama Abu Bakar Ba'asyir ataupun yang gabung ke pemerintah Eh, mereka masuk ke parlemen dan juga ada mereka punya metode untuk nah, membangun daulah Islamnya, tapi masuk ke dalam ke dalam pemerintahan tersebut HTI dan semisalnya guru kami al Wadid, orang tua kami yakni sang muhaddis Mukbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah taala telah menerangkan dan memberikan julukan kepada mereka dengan julukan jamaatul fasad lebih tepat mereka memberikan nama Jama'atul Jihad, jemaah yang bergerak, pergerakan mereka dalam jihad. Nah, Syekh Mukbil memberikan julukan Jama'atul Fasad. Nah, jemaah yang menggiring kepada kerusakan dan tepat apa yang mereka buat. Nah, jadi Syekh Mukbil memberikan nama Jama'atul Fasad adalah tepat. Karena agama Islam menjadi tercoreng dengan perbuatan mereka. Nah, ngebom sana, ngebom sini. Kemudian terkadang perbuatan mereka yang katanya mau mengebom misalnya enam orang non-muslim, kafir yang mereka bom. Ternyata tanpa disadari juga ada kaum muslimin yang ikut jatuh korban. Bahkan antara korban juga adalah yang antara pihak-pihak yang terlarang untuk dibunuh di masa jihad oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang tua renta, kaum wanita dan juga anak-anak. Al-Muhim mencoreng nama Islam. Akhirnya Islam nah dikenal oleh oleh dunia internasional bahwasanya mereka adalah perusak dan tidak ada kasih sayang kepada umat, memasakkan kehendak dalam beragama. Dengan perbuatan apa? Orang semacam ini. Jama'atul jihad. Makanya tepat ketika Syekh Mukbil memberikan julukan bahasa mereka adalah jama'atul fasad. Akhirnya orang-orang yang sejatinya mereka mau mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan souvenir sunnah, menggunakan atribut sunnah, malah dipukul rata oleh pihak internasional bahwasanya mereka adalah jihadiyun terorisme. Nah, disebutkan tempat demikian. Saudara-saudara kita ahli sunnah di Nam Timur Tengah, Afrika Utara, semisal Libya, Jazair, mengeluhkan akan hal tersebut. Karena perbuatan dari Jamaatul Fasad ini. Akhirnya saudara-saudara kita harus sunnah di sana yang mau melihara jenggot, dilarang Dianggap itu adalah enam kasus kriminalitas yang besar. Oleh karena itu dipotong. Barang siapa yang tidak memotong didenda. Sebagian wanita muslimah, salafiyah juga memakai cadar, juga dikatakan terlarang. Kan itu adalah simbol daripada naam terorisme. Akhirnya barang siapa yang didapati di depan umum, kemudian menunjukkan hal-hal yang naam, islami, sunni, akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan tadi tanggalkan cadarnya atau dipotong secara langsung jenggotnya. wallahu musta'an. Perbuatan dari siapa? Dari ini dia, jamaatul fasad. Makanya tepat Syekh Mukbil mengatakan mereka dari jamaatul fasad. Karena kerusakan yang mereka perbuat lebih besar daripada hasil enam hasil kebaikan. Wah, tidak ada kebaikan. Kata beliau berikutnya lagi, kama fi kitabil ba'is kama fi kitabihi al-ba'ithu ala syarhil hawadis. Nah, Syekh punya judul buku Al-Ba'ithu ala syarhil hawadis. Beliau juga Syekh juga memiliki julukan-julukan kepada sebagian firqah termasuk Ikhwanul Muslimun atau Ikhwanul Muslimin. Syekh menjuluki mereka dengan Ikhwanul Muflisin. Nah, Ikhwanul Muflisin. Hasan Al-Banna memberikan eh, nama kepada firqahnya dengan Ikhwanul Muslimun, eh, persatuan kaum muslimin atau persaudaraan kaum muslimin. Saya mungkin mengganti Ikhwanul Muflisin. Nah, ikhwani yang bangkrut. Wadhalika lima yakumuna bihi minat tafjirat wa talgimat. Kenapa Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah taala memberikan mereka dengan memberikan julukan dengan jamaatul fasad, eh, jamaah yang menggiring kepada kerusakan. Karena yang mereka lakukan adalah pengeboman, menakut-nakuti, terorisme. Fahlu sunnati yuhadiruna min hadhil jamaah lima yartakibunahu minal mafasidi wat tashwihi bil islam. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka memberikan peringatan akan jamaah ini. Jamaah al-fasad. Karena apa yang mereka perbuat dari kerusakan serta mencoreng nama baik Islam. Nah, akhirnya nama baik Islam tercoreng. Islam terkenal bahwa mereka adalah ekstrim, radikal, garis keras, memaksa kehendak, merasa lebih tenang, merasa lebih benar, yang lainnya salah. Membuat onar, kerusakan, kerusuhan. wa ma yusabbibunahu minad darari bil muslimin wa fathil babi lil kuffari li darbil muslimin. Ini bahaya yang, yang disebabkan oleh jemaatul fasad. Karena dengan sebab mereka eh, mereka menyebabkan ada doror kepada kaum muslimin serta membuka pintu bagi orang-orang kufar untuk menyerang kaum muslimin dari sisi sini. Nah, dari sisi sini. Membuat onar dengan membawa nama Islam. Wailah Islam jauh, sangat jauh dari keonaran, sangat jauh dari kerusakan. Kalau terdahulu bahwasanya Islam atau dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipikul oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah datang membawa kebaikan. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah asas dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih sayang kepada kaum muslimin. Nah, dari mana mereka mengambil bahwa setiap orang kafir, apalagi yang bukan harbi, dhimmi atau muahad diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tahun pertama Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, nah beliau punya tetangga orang Yahudi. Bahkan bertetangga dengan baik. Dari malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat nah, Nabi wasallam mengatakan dari malaikat Jibril, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuni." Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetanggaku itu akan mewarisi dari aku kalau aku meninggal dunia. Bahkan Nabi SAW punya tetangga, tetangga dekat, orang Yahudi. Nah, beliau juga berbuat baik. Sebagaimana tetangga beliau orang Muslim. Al-Muhim Ahlu Sunnah, ini dia, Barakallahu Fikum Jami'an. Nah, mereka menerangkan kepada umat tentang keberokan ini semuanya. Dari semua firqah yang ada, naam ahlu sunnah ikut ambil andil menerangkan kepada umat bahwasanya mereka ini adalah rusak bukan menyeru kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah yang mereka seru adalah mencoreng nama baik agama Islam. Bahkan terkadang bantahan tersebut, teguran tersebut, apabila dibutuhkan dengan enam cara yang keras dan tegas dibutuhkan, silahkan. Ahlu sunnah demikian. Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Nah, suri teladan dan panutan dalam jarwat adil khususnya di zaman kita, di era kita, di abad kita sekarang ini. Yusuf Al-Qardawi yang mungkin secara global kaum muslimin menerima dia karena namanya besar. Seantero alam di Timur Tengah dan juga yang lainnya. Namun karena dia barakallahu fikum jami'an, nah dengan kebidaahan dia, dengan kebobrokan dia, Yusuf Al-Qardawi yang membaca sirah dia tahu akan hal tersebut. Pada sebagian tulisan dia, dia mengatakan bahwasanya ketika aku sedang gundah gulana, sedang banyak problematika. Nah, untuk menghilangkan problematika tersebut, aku ke bioskop menonton beberapa sinema, kemudian pulang ke rumah. Demikian. Hilang problematika. Nah, dia mencari ketenangan ke bioskop menonton sinema dan semisalnya dan beberapa kebobrokan yang dia buat terhadap agama Islam. Oleh karena itu Syekh Mukbil memiliki satu rekaman audio yang kemudian dicetak dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian Syekh Mukbil memberikan judul Iskatul Kalbil Awi li Yusuf Al-Qardawi, membungkam anjing yang menggonggong dan dia adalah Yusuf Al-Qardawi. Nah, sebagian percetakan disodorkan. Disodorkan tulisan tersebut dengan judul yang sama. Penulis maksud ini Syekh Mukbil. Sebab mereka menolak, wah terlalu keras, belum tentu laku ketika dijual. Nah beliau cari-cari, terserah kalau tidak mau silahkan. Aku akan cari yang siap untuk mencetaknya. Ketika buku tersebut keluar, kemudian didengar oleh sebagian masyayikh, termasuk Syekh Nam Soleh Fauzan Al Fauzan, mendengar buku tersebut keluar, kemudian beliau mendengar judulnya Kata kata Syekh Saleh Fauzan mengatakan bahwasanya Syekh Mukbil Quran tepat dalam memberikan judul. Syekh Mukbil Quran tepat. Seharusnya bukan anjing, babi yang diterapkan. Nah, di, diberikan nama <laughs> kepada Yusuf Al-Qardawi. Eh, kurang tepat. Nah, dan <clears throat> kalau babi, tidak ada manfaat sama sekali yang bisa diambil dari situ. Kalau anjing, Mungkin sama-sama najis haram dimakan dagingnya, tapi masih ada kemanfaatan dari sisi bisa dijadikan sebagai hewan berburuan, bisa juga untuk menjaga rumah, halaman, kebun. Nah, masih ada masih ada manfaatnya. Kalau Syekh Soleh Fauzan mengatakan kurang tepat Syekh Hendaknya diberikan judul dengan nama membungkam babi. Dan seperti inilah barakallahu fikum jami'an. Nah, membantah ahlul batil adalah ciri khas ahlus sunnah. Simbol ahlu sunnah yang paling nampak adalah setiap ahlu batil yang enam tampil ke hadapan umat untuk membuat kerusakan di hadapan umat, nah ahlu sunnah pada barisan pertama untuk membantah mereka, menjelaskan kepada umat tentang kebobrokan mereka. Kata beliau berikutnya, wa tasadda ahlu sunnati fitnah fitnati Abil Hasan al-Misri wa atba'ihi min dawi atma'i jam'iyyatil birri wa jam'iyyatit taqwa wa gariha. Kita boleh di sini juga. Ahlu sunnah tampil untuk membantah fitnah Abu Hasan al-Misri Abul Hasan Al-Misri. Fitnah ini muncul ketika saya Mukbil sedang sakit parah. Nah, Nabi membesar lagi fitnahnya dia ketika Syekh Mukbil rahimahullah taala sudah meninggal dunia. Nah, paling pertama dibongkar oleh Syekh Yahya Habibullah taala kemudian disusul oleh Syekh Rabi ketika itu. Dan jelaslah tentang Abul Hasan Al-Misri adalah hizbi. Dan para pengikutnya sempat membuat heboh fitnah Abdul Hasan Al-Misri. Karena para ulama an-nasihin, nam yang membongkar kedoknya di awal-awal bongkar membongkarnya banyak dari kalangan ulama kibar yang belum menerimanya. Namun dengan berjalannya waktu, kelihatan sendiri keobrokannya Akhirnya dia sendiri menampakkan bahwasanya dia adalah ahlul batil. Bila sebutkan sini di antara ciri-ciri dari Abu Hasan Al-Misri adalah mindawi atba, min dawi atma'i jam'iyatil bir. Nah, dari pengikut Yayasan Albir, Yayasan At-Taqwa dan semisalnya. Ini nama yayasan di Timur Tengah, bahkan juga ada sebagian yang masuk Indonesia termasuk Yayasan Albir. Di Indonesia terkenal paling tenar adalah Asofwa. Semuanya cabang daripada Ihya Turos. Min dawil lu'abi as-sayyali liltihamil amwal mereka adalah orang-orang yang air enam ini ungkapan tentang anjing bahwasanya air liurnya menetes. Air liurnya enam ngiler untuk merenggut harta umat. Jadi tujuannya dibangun yayasan ini akan datang nanti penjelasannya di enam pada pembahasan yang tepat dua bab setelah ini bahwasanya ahli sunnah wal jamaah dengan judul bab boleh katakan di sini dakwah ahli sunnah tidak madi ya dakwah ahli sunnah adalah bukan materi bukan materialistis nah perlu diwakilkan dalil-dalilnya nanti bahwasanya dakwah ahli sunnah tidak meminta sama sekali harta umat sama sekali nah berbeda kan dakwah-dakwah yang disebutkan di sini dari dakwah yang dibawahi dan dipayungi oleh yayasan Sang penulis juluki mereka adalah dawil lu'abi sayyali littihamil amwal. Mereka adalah enam semacam air liur anjing mengiler rakus kepada hartanya umat. Allahul musta'an. Walam yaskutu anhum eh, ahlus sunnah tidak akan diam kepada mereka. Fabayyanu ma alaihi Hasan wa atba'ahu. Abu Hasan wa atba'uhu. Minal mukhalafati Haji ahli sunnati wal jamaah Ahlu sunnah tidak tinggal diam terhadap kebobrokan mereka. Ahlu sunnah menjelaskan tentang apa yang Abu Hasan dan para pengikutnya berada di atasnya. Dari penyelisihan terhadap manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dijelaskan. Alhamdulillah, umat telah paham. Siapa Abu Hasan? Kemudian Indonesia juga. Semua yang menisbahkan diri kepada sururiyah. Wa ilah ini adalah istilah yang lebih tepat, sururiyah. Karena terkadang kalau kita gunakan istilah TV roja terkadang ulama tidak mengetahuinya apa yang dimaksud dengan TV roja istilah sururi lebih lebih tepat istilah yang juga digunakan oleh ulama terdahulu termasuk Syekh Mukbil, Syekh Al Albani. Nah, dari pengikut-pengikut sururi adalah di Indonesia ada TV roja dan semisalnya pengikut Abdul Hasan Al Misri. Yang jelas mereka nongol di layar kaca Wa hakadha sunnati yudafi'una 'anil 'ala Demikianlah Ahlu sunnah terus-menerus membela al-haq serta membantah ahlul batil akan kebatilan mereka. Falillahi darruhum. Kam sona min wa kam batilin zahhaku wa kam bid'atin amatuha wa kam sunnatin ahyauha wa kam min mubtilin ahraqaha Allahu bisababihim laisa bin nar innama ja'aluhu mayyitan wa huwa hayy nah ungkapan beliau begitu tinggi kata beliau di sini bahwasanya <clears throat> betapa menakjubkan mereka berapa banyak berhala yang mereka yakni ahli sunnah telah menghancurkannya berapa banyak kebatilan yang mereka telah membinasakannya ahlu sunnah. Berapa banyak kebidahan yang mereka mematikannya serta berapa banyak sunnah yang mereka telah menghidupkannya. Ikhwan al-kiram beliau sebutkan di sini ciri-ciri ahlu sunnah. Hendaknya ahlu sunnah yang mengaku ahlu sunnah inilah profesi mereka, amalan mereka, perbuatan mereka. Nah, tidaklah satu berhala pun kecuali mereka menghancurkannya, tidaklah satu kebatilan pun kecuali mereka membinasakannya, tidaklah satu bid'ah pun kecuali mereka matikannya serta tidak satu pun sunnah pun kecuali mereka menghidupkannya. Wa kam min mubtilin serta berapa banyak para pelaku kebatilan yang Allah membakar mereka dengan sebab ahlu sunnah. Bukan membakar dengan na, na, dengan neraka dengan api. Nah, bukan membakar dengan api, hanya saja membuat mereka mati dan tidak hidup. Ahlul batil mati di hadapan ahlu sunnah. Hanya saja ikhwan kiram ini butuh dengan ilmu. Nah, untuk membantah ahlu, ahlul batil bukan dengan bukan dengan senpi, bukan dengan sajam. Nah, senjata yang lebih kuat untuk bisa mengalahkan ahlul batil adalah dengan ilmu. Tanpa ilmu, nah ahlu sunnah tidak memiliki senjata apapun, tidak memiliki kekuatan apapun di hadapan ahlul batil. Walau akdakat <clears throat> amwalahu Abdan. Nah. Min al-jam'iyyati lakin tara alaihim atharu dhillah wal haqara fi da'watihim allati hurimat as-siyanatu wal iffatu wat thabat ala sunnah fafashilat Ya, meskipun mereka menggelontorkan harta mereka dari yayasan-yayasan. Nah, yayasan tidak ada keberkahan dalamnya. Bahkan dalam ucapan Syekh Yahya hafizahullah taala beliau mengatakan bahwasanya ayu da'watin dakhalat hal jam'iyah fakabbir 'alaiha arba'an. Dakwah manapun yang mana yayasan telah masuk kepada dakwah tersebut maka solatilah dia solat jenazah takbir empat kali. Nah, dakwah dakwah ahlu sunnah mana yang yang ada yayasannya? Walaupun satu dakwah ketika masuk dalamnya yayasan pasti ahlul bidah. Pasti hizbiyah. Tidak ada yayasan yang menyandarkan diri kepada salaf terletak dahulu tentang hujahnya, burhannya, buktinya. Bahwasanya oh, yayasan bukanlah dakwah para nabi dan rasul, yayasan bukanlah dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yayasan bukanlah dakwah salaf segala macam emas pertama. Kalau begitu dari mana datangnya? Bukan dari Islam. Bukan dari sunnah, bukan dari salaf. Para pecinta duniawiya, pemburu harta dan rupiah, inilah dakwah yayasan. Nah, meskipun mereka mengelontorkan harta mereka dari jam jam'iyah, akan tetapi terlihat pada mereka pengaruh kerendahan, kehinaan dalam dakwah mereka. Dan ini janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Imam Ahmad dan enam yang lainnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> Bu'istu bis-saifi baina yaday sa'ah Wajulat rizki tahta dilli rumhi. Dalam sebuah riwayat tahta dilli saifi. Wajulat sigar wa dillatu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diutus di hadapan hari kiamat dengan pedang, ya, dengan membunuh. Artinya Rasulullah Shallallahu datang untuk membunuh umat manusia sampai mereka, mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai hanya Allah saja yang diibadahi. Lanjut hadisnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan rezekiku dibawa sabetan pedang atau dibawa bayangan tombak. Jadi, ungkapan bahwasanya rezeki beliau adalah rezeki yang paling halal sekaligus toyib, yakni harta rampasan perang gonima. Dan dijadikan kerendahan serta kehinaan bagi orang yang menyelisihi perkaraku. Dan barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum maka dia bagian daripada kelompok tersebut, kaum tersebut. Ya, inti dari hadis ini adalah yang kita inginkan wa ju'ilatid wasyigor ala man khalafa amri dan dijadikan kerendahan serta kehinaan bagi orang yang menyelisihi perkaraku. Ini kesudahan bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesudahan mereka adalah rendah dan hina. Nah, dulu sama-sama kita kita mengakui bahwasanya ahlu sunnah sebelum berpecah dari kalangan dai roja yang sekarang muncul di layar kaca seperti siapa yang nah bahkan dia diberikan penghargaan oleh beberapa <clears throat> media Khalid lama mengaku ahlu sunnah. Well, sekarang katanya lagu Indonesia Raya boleh. Hormat bendera boleh. Ini contoh-contoh kecil dari enam dai-dai mereka. Dulu mengatakan haram, sekarang halal. Kebalikannya dulu menjadi nah dulu halal sekarang haram. Allati hurimat syiaratu wal iffatu was sabatu ala sunnah. Yang mereka terhalangi penjagaan diri, kehormatan diri serta terhalangi juga untuk tetap kokoh di atas sunnah. Fafashilat. Nah, gagal dakwah mereka. Gagal dakwah mereka. Sampai-sampai serba salah terkadang mereka mau mau mau mau menutupi kebobrokan mereka sendiri serba salah. Nah, mereka orang yang menyerukan bahwasanya tidak boleh untuk memandang sesama lawan jenis. Mereka pun membaca ayatnya dalam surat An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Kebalikan juga untuk perempuan, "Kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna, yaghuddu min absarihinna." Ya terlarang untuk laki-laki memandang kepada lawan jenis perempuan atau Kebalikannya, perempuan juga tidak boleh untuk memandang kepada kaum laki-laki. Namun mereka muncul di televisi. Nah, para ustadznya. Kemudian dibuat nobar, nonton bareng kayak piala bola, nonton enam dunia. Ditampilkan ustadz mereka yang nonton ibu-ibu, umahat, akhwat. Ditampilkan dengan enam layar kaca yang sangat besar, entah berapa puluh inch. Ditonton. Akhirnya setelah tonton, akhirnya mereka membuat status bahwasanya ustadznya ganteng, atau nah bajunya Ustadz bagus seandainya uh, beli di mana aku juga mau belikan untuk suamiku dan semisalnya buah hasil daripada dakwah tersebut akhirnya Ustadznya sendiri kebingungan bagaimana cara mau menghindari hal tersebut karena mereka sendiri yang menghalalkan gagal dakwah mereka bangkrut dakwah mereka gagal karena menyelisihi sunnah Rasulullah SAW ini kesudahan dari orang-orang yang menyelisihi dakwah Rasulullah SAW dengan janji dari beliau sendiri Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajuilatidillatu wasigor alaman khalaf amri. Dan dijadikan kerendahan serta kehinaan bagi orang yang menyelisihi perkaraku. Kita selesaikan sedikit lagi. Walau kata saudara syairu idyakul, sungguh telah jujur seorang penyair ketika dia mengatakan, Laisa man mata fastaroha bimaitin, innamal maitu maitul ahya, innamal maitu man yaishu kaiban, kasifan, kasifan baluhu qalilar roja. Kata pada di sini bahwasanya bukanlah orang yang mati itu <clears throat> orang yang betul-betul mati dan dia tenang dengan kematiannya dia. Namun adalah orang orang mati adalah yang dimaksud di sini mati adalah mati agamanya, mati manhajnya. Hanya saja orang yang mati adalah orang yang mati namun dia masih hidup. Masih dalam keadaan hidup. Mati agamanya. Mati manhajnya mati suaranya, tidak bisa menyuarakan al-haq, tidak bisa membantah kebatilan. Karena bagaimana dia sendiri menjelaskan al-haq, dia sendiri menjalankan kebatilan. Lidzalikal fal hizbiyun la yardawna an ahli sunnah li'annahum yanfiruna anil hizbiyah. Oleh karena itu, para hizbiyun tidak akan pernah tinggal, nah, tidak tidak akan ridho dengan ahlu sunnah. Bahkan mereka lari dari hizbiyah atau enam li'annahum yunaffiruna anil hizbiyah. Karena ahlu Sunnah adalah membuat lari orang dari hizbiyah. Jadi kalau ada ahlul bid'ah yang mendekat ke ahlu Sunnah, ahlu Sunnah tersebut dipertanyakan. Karena tidak mungkin ahlu Sunnah mau dekat kepada atau enam, tidak mungkin ahlu Sunnah mau dekat kepada Ahlul Bid'ah atau kebalikannya, tidak mungkin akan ada kedekatan antara Ahlul Bid'ah dengan ahlu Sunnah. Kalau ada kedekatan antara ahlu Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, berarti ahlu Sunnah tersebut yang perlu untuk dipertanyakan kesunniannya dia. Nah, ada sesuatu. Bisa jadi karena dia tinggal diam dengan kebatilan ahlul bid'ah, dia tidak mengingkarinya, makanya ahlul batil datang mendekat kepada dia. Atau memang ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Karena ini dan ciri-ciri ahlul batil adalah kedekatan merenam, kedekatan mereka sesama mereka ahlul batil. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa min talaf wa ma tara wa tanaqara minha ikhtalaf." Ruh atau arwah adalah ibaratnya seperti satu prajurit yang dikomando. Perhatikan tentang prajurit yang dikomando tentang baris berbarisnya rapi, tidak ada yang bengkok. Tidak ada yang terlalu maju, tidak ada yang terlalu mundur. Lurus. Seperti itu juga ruh. Apabila satu hati niscaya akan ada titik temu. Namun apabila berbeda hati niscaya akan ada terlihat perselisihan. Jadi ketika ada ahlul batil ketemu dengan ahlu sunnah, ada orang mengaku ahlu sunnah, namun ketemu, tandanya cocok Berarti perlu dipertanyakan tentang kesunnian yang mengaku ahlu sunnah tersebut. Kata salah mereka mengatakan bahwasanya ia yatakatamu ahlul batil kulla syai illal ulfah. Ahlul batil mereka bisa menyembunyikan seluruh kebobrokan mereka kecuali persahabatan. Dengan siapa dia bersahabat, itulah sahabat dia. Wala yardu anhum ahlul bidah. Ya, ahlu sunnah tidak mungkin akan ridho kepada ahlul bid'ah. Kalau ridho berarti ada apa-apa dengan kesunnihannya dia. Liannahum yunkiruna alaihim bid'ahum karena ahlu sunnah mengingkari tentang kebid'ahan mereka wa yuharibunaha serta ahlu sunnah memerangi kebid'ahan mereka wala yardu anhum ashabul ma'asi serta ahlul ahlul maksiat pun tidak mungkin ridho maksudnya wala yardu anhum ahlul bid'ah ahlul bid'ah tidak mungkin meridhoi ahlu sunnah karena ahlu sunnah mengingkari kebid'ahan mereka demikian juga ahlul ahlul ma'asi yakni pelaku maksiat tidak mungkin ridho kepada ahlu sunnah liannahum la yuwafiqunahum 'alaiha karena ahlu sunnah tidak menyetujui kemaksiatan yang ada pada ahlul ma'asi wa yuhadbiruna minha maka ahlu sunnah mengingkari kemaksiatan mereka wala tardu anhum ba'dul hukumat liannahum la yarduna nabi ansafil hulul demikian juga terkadang para pemerintah tidak menyetujui dengan apa yang ada di kalangan ahlu sunnah nah karena ahlu sunnah juga tidak ridho dengan persatuan di dalam di dalam nah ibaratnya adalah tong sampah. Sebagai mereka menjuluki dengan ahlul batil ibaratnya manhaj pramuka ya di sini senang di sana senang wa ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah akan datang nanti terus ini judul babnya tamajus. Bahwasanya ahlu sunnah punya metode sendiri, punya jalan sendiri, punya manhaj sendiri yang terbedakan dengan yang lainnya. Waman adahum yasbiruna alaihi wala yu'dunahu wala yantakimuna li anfusihim lakinnahum qad yad'una Allah alaihi fa nas'alullaha al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sebagai penutup dan judul bab ini kata beliau, barang siapa yang menyakiti ahlu sunnah, ahlu sunnah hanya bersabar akan perbuatan tersebut. Ahlu sunnah tidak membalas kejelekan tersebut. Ahlu sunnah tidak membalas menyakiti mereka. Ahlu sunnah tidak pernah membalas karena perbuatan atau tidak pernah membalas untuk diri pribadi mereka. Akan tetapi mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerminan dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yantakimu li nafsi, innama yantakimu idan tuhikat hurmatullah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah membalas karena pribadi beliau yang dilanggar. Namun beliau akan membalas ketika agama Allah yang dilanggar. Adapun pribadi masing-masing kita, Nah, bisa saja kita salah. Mudah-mudahan itu adalah penghapus dosa kita ketika pribadi kita yang dilanggar. Namun ketika agama Allah yang dilecehkan, diinjak-injak, hendaknya ahli sunnah menjadi orang pertama tampil di hadapan umat untuk membela agama Allah tabaraka wa taala. Allah al afa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Kita minta kepada Allah ampunan serta keselamatan akhirat di dunia, nah keselamatan dan di dunia serta di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum.